Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhu jumisan. Faqala Abu Bakar. Terus pas ketika Rasulullah ngendikan khufsi fa ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa silat qurratu fi sholat. Mas ngendikan iku wa kana lan ana iku serta ne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ashabu ro sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhu. Wa kana ma'ahu ashabu jurusan Halilun dulu. Ketika Nabi ngendikan iku ada beberapa sahabat sing santai-santai duduk-duduk. Fakola mengkodawa sapa Abu Bakar Siddiq. Sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe sodak ta ya Rasulullah Sodak ta bener panjenengan ya Rasulullah Waktu khubika lan den seneng no ilaiya mari ingsun minat dunia sayang dunya Apa salah pun perkara dunya Maknanya dunia temriki emi eh, mati tegesi sayang perkara Karena kang ono pemai kubena samawati Kang antarani berapa lagi dolar dolar Nak jenengan seneng tiga hal, kulo seneng tiga hal. Rupane anal dulu ibu ningali, ningali ila wajhi Rasulillah mari wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa infaqu mali lan ngurunno dunya ingsun wa infaqu mali lan ngurunno atau menginfakkan harta ingsun ala Rasulillah wa antakuna lan to ono po ibnati sapa anak itu ingsun tahta Rasulillah Abu Bakar bangga utai seneng banget ning tiga hal yaitu mirsani wajib Rasulullah menginfakkan hartanya untuk Rasulullah dan beliau ditakdir punya putri tahta nama Rasulullah. Apabila mengkoda wasop Umar Umar radhiyallahu anhu sotak kaya atau bakrin waktu oh, kalan dan senang mal ilayya maring sunat dunia seni dunia apa salah tentang barang itu. Rupanya amru perintah bil ma'rufi lan barang nasib Warna hilang nyekah anil mukari saya barang muka. Jadi kaji Nabi nyebut tiga hal yang dicintai. Abu Bakar nyebut hal tiga hal yang dicintai. Umar menyebut tiga hal yang dicintai siji amar ma'ruf nomor kali nahi mungkar wasau bulan nomor telu wasau bulan bagian al kolak kang elek Bifat kata ini klan fatah loro ayil bali tegese pakaian sing elek Ruya dan nopo anahu saat temne kelakuan iku kana ono iku fi jubat iya dalam jubat Umar opo arba asrota opo 14 opo arba asrota opo 14 apa nerik apa ne nomor tambalan Umar dadi khalifah niku bajune ada 14 tambahan. Fakola mengko dawa sapa Utsman Utsman radhiyallahu anhu, "Setak ta ya Umar, wa khutiba lan den senengno ilayya marang sunnat dunya yang dunya Kok salah sunnah untuk barang telu." Artinya ada sekian kebaikan yang Kaji Nabi nyebut ya hanya tiga, Abu Bakar nyebut hanya tiga, Umar nyebut hanya tiga. ini fakola Usman sing dilingi pertama Usman apa? Isba uji an marak marakno wong lesu. Kisuga Sidina Utsman. Wa kiswatul uryani lan makai wong sing utuh. wati tiwatul Qur'ani lan maca Qur'an. Nah, malam ini peringatan di pulau jenengan. Ojo geman yang agama karno tok karena tok itu ngel-ngel Makanya ilmu mantek, ilmu sing cara ulama itu haram. Jadi wajib iso tapi tetap haram. Jadi ono ilmu mau wajib iso tapi tetap. Kau mantek kecangkeman. Kecangkeman mana nih ini? barang itu nak ngomong kudu jamek mana jamek ngumpul barang sing lebih mana itu tentang barang sing ora perlu mlebu jadi omongan itu kudu nopo iso kena diban misalnya cara mantek ngomong ini salah aku seneng barang telur Rupanya itu ngene ngene. Ya apa apik mau telur tok apa sebutmu? Telur. Itu jadi ngomongan apa? Mantek. Nah, zaman Nabi ya biasa, kan Nabi biasa nyebut kekapian kadang ge mau telur. Abu Bakar nyebut ya sama kita. Tapi ya rano sing bantah, aku keapian mau telur ya rano Nah, kena nuruti mantek hati saya Nabi salah kah? Nabi nate ngendikan ini, man solal berden domin tulahul jannah. Wong kok wes sholat adem loro, subuh be asar wes cukup bus wargo, Terus buang mafum. iki hati salah. sini kulimo, limo, <laughs> ya ini kena macam kamu elem. Ana ilmu mantek ilmu sing haram, tapi kayak gitu tetap wajib Iso. Ya akeh barang haram iso. Kowe utang ku ora ya haram, kowe bodoni ku haram. Saiki nek ora utang mati diusir bojo. Mulane wong lah kena tuh hukume piye ya hukume iku ora ono hukume. Nek ora entuk rezeki, ku diusir bojo. Untuk rezeki wong kowe nganggur belum ra belum. Nah, akhirnya utangem yo ya haram, mergo akhirnya iso nyahur, tapi yo ya wajib ya ra usir. Terus pengira juga, iya rapi, iya, kok ngenteni keputusannya gue Pengira. Ya kok protes, haram kok wajib Gus. Ya akeh contohnya ngono Ya karena tadi hidup itu ini kalau suwun yang lain ketika Nabi halakal mutanatun, halakal mutanatiun, halakal mutanat Wong Uang jero-jero agama itu rusak. Oh, barang itu dianalisis be ilmu mantek padahal Nabi itu umi, umi itu pokoknya lugu, nah ngendikan kebaikan, ya ngendikan apa? Kebaikan. Kadang itu Nah, dan wahana tuh misalnya Nabi nyebut tak senang ibu telu banyak wangi, wong wedo, ayam kuning sunat. Terus kena cangkem elek sok wong khawarit Iya kok Nabi kok pala pakai seneng. enggak gak kafir, Nabi kok komentari ngono iku kan. Nak kita harus dan mbek Nabi, wong wedo kaum lemah. Dunia rusak itu perkara ne orang wong ra iso ngelola napa wong wedo. Wong orientasi orientasinya betul ngelola wong wedo. Nah, mari pikiran mesum lagi kan kudu terus mbok senengi belum beku. Lah kurang mesum dhewe sing muni seneng maknane ngono iku sapa? Ora utek-utekmu dhewe sing sah. <laughs> Dadi repot. repot-repot zaman akhir. Ini jelas ini bukti ya. Para sahabat itu gak diadat mantek. Ada tahu pokoknya barang apa ya Coba kebaikan tuh berapa kan gak terhitung. Umar oleh ngitung lu, Amar Ma'ruf, nahi iya, mungkar. Sing nomor telo apa nganggo klambi. Elek. Lha cara cangkem, cara kowe cangkem elek. Apa hubungan? Apa ini korelasinya? Korelasi buyut udah <laughs> wong saleh kok takok ya apa? Lha iya, amar ma'ruf nahi mungkar klambi elek. Nah, cara Mustafa nomor telu minggu jigo, Jadi lumayan ke sunnah Rasul. Tapi kenapa marga? nopo baju? Elek. Jadi nak saya dina marang ngekei kowe klambi elek, ini klambi kesayangan ku tak kira <laughs> kowe. seneng ada klambi. <laughs> Elek berarti nak ngekei klambi elek berarti ngekei sesuatu yang sangat bijin. <laughs> Aku alam kodawa sopo Usman Usman apa anhu sodak kaya Umar Waktu khubiba lan seneng ini yang maring sunat dunia sing dunia aku salah sebaran. siji ujian uljian marekno wong suwa kiswatul uryanan makai wong napa do <coughs> wa tilawatul qur'ani lan watul qur'an Ya dan riwayat nopo anak saat temen Sayyidina Utsman al-Khatama ngatami sopo Usman Al-Qur'an yang quran fi rakatain yang dalam rokaat rakaat dalam Ini buatan terkenal, malah asing terkenal dengan kitab-kitab e, Quran itu fi Jadi ini kira salah, separuh separuh rapi bener. Terus niki versi Syekh Nawawi, tapi yang masyur di kitab-kitab itu fi loh. Nah, ini jenengan sing percaya bapak Mirani Sahabat Abu Bakar itu soleh, soleh banget. Umar itu soleh banget. Tapi Abu Bakar itu kebaikan paling masyur itu dari anak Rasulullah, urun, duit, macam-macam. Umar yang terkenal di Nahi Mungkar, ngamu itu yang melakukan barang mungkar, sebagai spesial Nabi Mungkar. Dan dia, beliau hebat karena itu. Dia ya, beliau besar, ya karena itu, karena adil, karena Nahi Mungkar. Usman itu dilalah wong daerah darani Quran itu Rasul Utsman. Kenapa? Mereka ora sohabat sahabat sing ibadah ke mojo Quran kados Sayyidina Ali. Itu teng kitab-kitab diterangkan tiap bumi niku sak rakaat itu khatam. Sampeyan delok tengene bab witir nggih, sampeyan nak delok teng Fathul Wahab napa teng kitab-kitab fikih ning bab witir. Wala yukrohul witru birokatin. Karena ada beberapa khilaf ulama, apakah witir satu rokaat itu makruh apa enggak? kata semua orang syafi'iyah wala yukrohu alwitru birokatin tidak mekroh witir hanya dengan satu karena alasannya li anna Utsman radhiyallahu anhu fa'ala dari karena um Utsman itu melakukan itu coba ya bayang no witire Utsman sak rakaat kaya kowe tapi <laughs> ngatau Quran dalam satu rakaat itu jadi witire mau sak rakaat tadi aku wis 11 tapi 10 <laughs> main 10 Mau sholat raweh, gue rokaat kedua mesti ya, Orang ngono cara carane seneng kulhu, itu seneng cepet kulhu dikorbano. <laughs> orang kok seneng nih, seneng cepet terus nganggo perangkat. Jadi kaya gue tahajud seneng di duwe urip mapan terus pangeran gue elok. Elok. Ya sih mutangi kok pengen urip apa, Terus sing ana sing dijaluk rupane pangeran. Pangeran gue elok. orang kok kangen pangeran terus tahajud. Ya zaman akhir ngono juga ya satu, Sing oh, ya, jadi eh, neng riwayat sing terkenal buatan Viro kata ini tapi apa? Viro kata. Hampir semua kitab. Ya. Ini mungkin salah naskah, tapi memang ada riwayat Viro kata. Tapi kalau yang di semua kitab itu Viro kata itu masyur. Nah, karena dia memang seneng seneng seneng witir. Jadi sahabat dulu itu kan masyur kan Nabi ngendikan ij'alu akhir salatikum bil laili litron. Kena akhir salat itu tutup ben Itir. Nanti naik kadung itir kok turu kok terus tangi meneh iku diken genepi meneh. Itu ya nggih nek kita ketemu. Misalnya ngeten kita kula barisa itir mergo cina nak napa? Turu kebablasan napa? Subuh. Kalau paling malah ya, kalau misalnya nambah eh, Isa, terus kawet dari bablasan turu, terus witir bisa. Barang bar itu turu, delala turu itu angin jam telu. delala, biasanya nganti subuh. Terus pas ibu ya kok waras, maksudnya waduh, bawa kepengen tahajud. Ini bakas waras itu ya, bakas waras. Bareng sampai tahajud itu nyalai kok itu mereka kudune sholat sunat itu paling penutup itu. Gitu, padahal itu wes kadung apa? Wes no? Wes kadung. Itu caranya digenepi. Gitu ya, telung rakaat kuwi nambahin nasa atau to piye itu dadi gendep. Gendep nanti status kan itu kan hilang. ora itu gajil tapi. Nah, bariku terus tahajud normal. Enggak terus ditutup. Gitu. Tapi gue lama sih nentang ya, kayak gue salah. Salah itu Nabi nanti ngendikan la witroni fi lailatin raulah ana dua witir dalam satu Mane ben ana dua witir, witir tadi digenep. ilmu itu kan jelimet. Kalau rian zaman ngaji mungkin ngonten itu jadi bocah-bocah loro terus. Kalau rian nanti rois mungkin. Alah Gus, kok ngono gelem salate sape. Kowe diterangno ilmu kok bocah ora karo-karuan. Nah, cara ilmu, Nabi ngendikan dua kali. Ij'alu akhirah sholatikum bilaili witron. Berarti witir kudu pamungkas. Tapi Nabi ngendikan la witroni bilailatin. Enggak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi gak oleh misalnya kue bar turu terus buat tutup tahajud, engkau witir mana? berarti ada dua witir. Mbok akhirnya tahajud ya orang awati oleh mereka orang akhirnya witir. Paham ya? Paham ya? Akhirnya tengah-tengah witir yang sudah terjadi ditutup di isbak di nama di nama eh di genepi di tasbih ini di genepi nggak ada tak jamin sing aja aku ora tau lah kon. Malah wis ngene bareng lilir jam 3 ape ape salat tahajud takbir gedul. Wong wis kadung wis salat wis salat. Salat kok gedul apa? Malah iman apa? Ibadah kono apa? Kok salat ya wis. Tapi kalau pesen tenang masalah mantiki termasuk Islam rusak nih gara-gara nih banyak peneliti Islam yang senang ilmu mantek akhirnya kabeh itu dimantek nih, itu oleh ilmu mantek gue ilmu yang haram tapi wajib iso ya udah tak kok kena apa kok ngono ke sih ngono kok nak wong alim so iso mantek analisis Quran hadis tapi tetap haram kok itu nak jadi sumber ilmu hadis rusak kabeh Quran ya rusak kabeh kau kalau tarifnya mantek nak omongan sing jamek sing mana jamek mana nih bolos semua sing perlu lebu mana itu tentang barang sing ora perlu jadi misalnya aku ngomong ini contoh gampang ya contoh gampang ya misalnya aku ngomong ini sing diarani sholat itu ibadah sing dikawiti mbak nopo takbir sing diakhiri mbak biasa. yo ya mau sholat tak sing definisi zakat ya orang puasa ya orang Dewi nak aku gawe takbir ini, Yo sejarah di sholat itu madep ngulon, nak salam ngalor gitu. Misalnya aku meninggal. Dalam konteks Indonesia mungkin bener, tapi nak konteks Madinah kan sholatnya malah gak madep ngulon. Paham ya? Terus gue bantah. Sholat kok tarifnya madep ngulon, dalam Madinah gak madep ngulon. Itu kecangkeman. Padahal nak kue insaf, aku muni madep ngulon, gue ibaratun sama madep Ka'bah. Cuma aku ng Indonesia nyebute ngulon. Tapi maksudnya itu orang kok ngulon deh tapi nopo? Kakak. Odo Nabi misalnya ngedikan ini, "Cung, man kakafal man dominali li domin domin lagu jannah." Wong singi sojo jaga wa asyara ila di sana tak tanggung mlebu swarga. Terus kowe semua mafum sementing iso di sana Nak nyolong rapopo apa-apa. Ya gendeng ora ono, tapi saya manjen ngono Nabi sopo singi iso apa? jaga ya, lisannya aku tak tanggung. Kabeh hadis tentang lisan, kagak iso mbok pahami. Nah, aku nyolong apa-apa, sementing ku jujur. Ya ora ono ngono iku. Paham Suon ya, suwon sangat sing cerdas terus iso mantek ku leren. Lah sing iso mantek berarti sesuai rencana haram. <laughs> sing syukur kok ditegur ra iso menapa? Nah, berarti wong soleh tenan, urut di haram ora iso. Tapi kena ra mantek sebagai ulama engko resiko ke ra iso bela Quran hadis piye kadang ilmu logika gue penting. Wong Yesus ngono iku. Ya, mereka nak nurut ilmu mantek sekacau, jauh-jauh Nabi, sahabat kacau, mau kena cangkem elek terus kue kue terus suci kisah cangkem elek nah, mulanya wong munafik ambek wong PKI iki so nyudut no agama mereka nyudut no ngaku ilmu apa nah itu jadi kafir Sing masyur ngerti Sing masyur ngerti Mat nano ono pedes mati. itu sing ini so, Allah. Nah jadi Nabi kan tiangnya saya, tiang soleh. Ya Allah dong. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing lewat tangan manusia, sing berbuatan dosa. halal. Mestinya sing sentuhan Allah langsung sing orisinil. sing halal. Oh kok sing lewat tangan-tangan manusia. Piye gitu. <laughs> Jadi Mestinya kan sentuhannya Allah langsung kan orisinil loh. <laughs> Ya, tapi Nabi wong apian yo ya mung Tapi pangeran sing tersinggung, Nabi ini digarap ngono ya tersinggung. <laughs> Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhu ila ba'din zukhrufal qawli wa apa Ya wis ngono iku mak. Ngerai-rai setan utawa ketek setan senengane mojokno kekasihku wis zukhrufal qawli. Cara nabi ku awa-awaan wong cangkem elek. Ya ngono halal tekno ngono gadang-gadang. Tapi nabi kan ora iya, iso ngono iku nabi ku ora oleh ketika elek. <laughs> Mulane nabi kowe nek dadi kiai, kiai mantau kan iso cangkem elek. Lalu kira usah sok kaya nabi, nabi ben tetep aki, Anda kira terima kiai cangkem elek. Mergo wong-wong ngono iku nak rabak elek iya tambah dadi yo. Enggak nak halal ku nentekno. <laughs> Sowan apa? Tapi Nabi ku Nabi kan apa antus ngendikan oh, Kiai tetep elek kan, tak jamin. Tapi elek kiai ku soleh, mergo ngadepi wong luwih awak. Kan masyhur iku ana wong PKI, cara Indonesia PKI. Yo pancen wong elek-elek versi PKI ku kan yo kober golek Islam. Pak Kiai, cari wong cari jenengan setan mlebu rokok Iya setan enak Pak Kiai, jadi sampean setan ya kon rokok. Lah pun rokok kan kembali ke habitat kan gak masalah, susah ya opo. Wong kon rokok mlebu. Kiai ini gue mek lemah sahur ora ayu, barang ki wong dikiri ben lorok lorok. Lah iya kowe lemah kena lemah kok lorok. <laughs> Dadi mergo kiai, cara nabi ra ngarah ngono. Kok nabi ra ngarah, nabi jenyawuri. <laughs> Artinya mulai dhisik ku beda nabi be kiai gue eh, rada di dino iki wajib utang kira nabi. Nah nabi rawan. Kau nabi mesti diurusi pangeran. Lah kue utang mangan mati tentang. Tapi ya tetap haram. Kalau haram itu uang kok nganggur puluhan tahun akhirnya utang utang. Jadi yo haram tapi wajib melakukan itu. Iya kesukum. gue orang aku hukum ya semua. Ini serawon loh. Zaman akhir hukum. Ya, jadi kalau suwon sangat ya, punane kuno, itu nabi, itu dibantah oleh ilmu mantek, mulane Wako dua seperti eh, tenggane nadoman sulam munawar. Wakola eh, wakola tu sohi katul masyuro jawa juru. Wakola kau menurut kurima terus wakola kau menyampai lama terus hasil itu ilmu mana? Iku ilmu sing sebagian besar ulama mengatakan haram. Ya, Terus wakola tuh sohi Khatul masyur Jawa jumuli kami Lekori kamu mari kita buat asli ya jadi dihilah soabi tapi jadi ulama sebagian ilmu mantep ilmu yang mulai tapi syaratnya jika milil korihah orang yang wataknya sudah baik terus mau sil kita buat sunnah dan dia berkomitmen itu pun untuk membela Quran dan sun itu baru boleh belajar ilmu apa tapi kalau ndak itu mau nuruti cangkem lo mau nggak kan mantek terus bi tak contoh nol misalnya wes ben roh tenan ilmu mantek kriminal tenan tapi yang kok ya ajib wong sepo, umumnya wong kuno, wong sepo. Nak nyangoni putune nera, satu sewu misalnya. Dong, ini lo gue tuku es. Terus cacili liu, terus kue sok mantek. Iki yang kalah nak gue tuku es, nak liane haram. Kepenan am bledangan. Satu sewu gue tuku ono es. Tapi wong kuno nak ngredek sih nyangoni putu dong. Putu kok. Lu nak nyuruti akad fakir, sehote gue tuku es, berarti gue tuku es, liane es haram cara nuruti sifat. Tapi buat kalau es tenan yuk ya berdagang satu saya uji caci kok. Orang di mana ada cerita gede, ini kisah nyata. Ada gus gede, tapi untuk melarat. Singkat cerita, di sana kiai, kiai gede, satu juta. Gua anak ya, gus saya bisa latihan urep. Singkat cerita, bantah-bantahan. Aku ini satu juta, mau jadi kiai gede ya lo mau, ya, jangan satu juta. Iya loh cuma pakai kena kue dong butuhku, yo ya, mau gue jajan yo ya, butuh, TKI, satu. Cari bapak yang lain gitu. Orang mungkin jaga ini dia kayak satu juta kucing yang dari bapak. Mau era sih, mau orang itu soalnya jaga anak. Kamu mungkin jadi lah ketika itu. tapi kan ya bener bapak yang lain Tapi tak kepentingan. Nanti kunane kuno, uang itu mesti di ibarat, bukti seneng itu butuh ibarat. Ibarat itu ya ngono, misalnya esok-esok mesti uang ada tamu jong yo sugoi kopi nah esok. Mesti ada orang tertentu yang anti kopi, tapi juga kopi ibarat sugui minuman yang pase dengan waktu pagi. Terus disebutlah kopi. Ojo terus barang kopi nentek tapi iya jadi kon kopi <laughs> ya rasi dok ora sido suwen. dong, ora ono bocah gobloke ngono. umpo mal malah ada mantek kudu coba iman tapi tuh iso ben sawangane urip ku cerdas bener. <laughs> Eh ya gue gue ya iso ben sawangane tapi Eh coba iman itu rusak Quran nggak boleh ilmu mantek. Orang rusak biar. Quran kadang nyebut keapian itu ya terbatas. Misalnya, ya terbatas sekali karena tadi apa ya? Ya semuanya itu. Quran itu apa ya? Saking lugu nih saking api nih saking bayang nawang soleh. nanya pun ya terbatas. Terbatas ya misalnya gini, syur Contoh novel ya ben Kue kawin Sri itu di dulure Kue kawin Sri be boleh oleh ora? Gak oleh kan? Karena mengumpulkan dua saudara. istri Sri dan bulitnya oleh ora? Buatan Sri dan budenya boleh enggak? Padahal Quran menyebut Wa antas ma'u baina tukhtaini illa ma qad salaf. Yang haram kawin adalah kamu mengkawini dua bersau Quran gak nyebut. Padahal ulama kabeh ijma sing termasuk haram an bojo ambek buli buli bojo ambek bude. Bojo ambek bae. Tapi Quran mau nyebut wa antas ma'u baina tukhtaini illa ma qad salaf. Termasuk haram ngumpul no dua bersau mbak ini mbok kawin bersamaan dengan itu adi ya mbok tapi ulama ijma e gue dibujuk Sri terus dibully ayu ah, iya, oleh gak mbok kawin rapi tahu oh. tapi kan menyebut benar terus gue apa ngarang kasir ini yang haram hanya benar bukan anak-anak ana ponakan ayu bude kok cek ayu rapi bisa. nengkor Quran ora ana ngene. Menawa aku mantel tenan ana wong ngomong gene Quran ra ana ya aku cek kok gobloke ngono. ngono berarti wong rapi mbek bulike oleh muni Quran ra ono sing ana mau antas mau. Ben lu. Ngono yo akeh sampe ono mau ngono mangsane ra salah. Gue paham tenang tau ora. Itu perkara gawat sih asline. Reyo nak nuruti sing disebut Quran, Quran menyebut wa antas mau. Benar aku lama kabeh ngerti maknane ora ngono. Terus akhirnya kaji Nabi ulo ngendikan wala binal marati wa ammatiha wala binal marati wa kholan, Ya ora oleh ngumpul cah wedok plus budi. Ya mergo Nabi bayangno sing ijek mungkin ponakan mbek boleh Misale ngene. Sri dulure Zainab, Mbak Yune Ayu adik ayu terus kowe eman kowe rabi kabeh. Oke, cek padha-padha. boleh cek mungkin lah. Ponakane ayu, boleh ayu cek mungkin. Tapi kan gak kebayang misalnya anak itu umur 20 tahun buat rapi, terus buat kumpul baik bae. Lah jahitan tapi kok ngumpul. anak itu umur dia umur 20 baik kan suida Padahal mestinya yang termasuk haram adalah mengumpulkan bocah ambek bae. Tapi Nabi orang larang itu, orang larang maknanya orang nyebut, perkara nak wong waras. Lah baik buat mbok nih niku putune. Napa? corong nurani sing normal kan gak mungkin nglakoni grobongi Nabi orang ngendikan larang mergo nak waras mesti juga mau jadi ora bae di kok eh tulis di tulis baik Terus ulama sih mulai ngendikan detail. Angger wong ledok loro sing dihubungan mah om iku haram mbok kumpulno dalam nikah satu. Tapi PP Quran kan mengatakan wa antas mau Bainal ukhtain. Yo ya, sempurna dari segi jumlah yang diharam tapi sempurna dari segi balago, mereka ning dinggon bala itu butuh ijaz, ijaz itu ngeringke. Mestinya Bainal ukhtain itu percontohan dua hal yang enggak boleh. Oh, nak ngono liyane yang sejenis juga enggak boleh. waktu ada ada aku ngomong ini bae. Yo mau jogeman ngombe racun, ngombe racun Terus gue tak goblok. Sing sing bahaya ku mbek racun. Wong iki tau dom kok. Dom ku gak racun. Waras gak wong mabuk muni waras ayo tak jawab. Ayo jawab waras ora wong ngomongan ngono iku waras gak perlu di rumah sakit jiwa. Mergo sing diharamno aku racun. Terus dia nguntal dom kan gak jenis yang diharamkan. Lah akeh sing memahami hadis menunggu Nabi gak ngendikan ya berarti gak apa-apa. Cepok goblok ngono. Nabi misalnya mengharamkan sesuatu, pasti ada sejenis yang haram yang dirumuskan lewat ilmu usul fakih Mana kita tetap iso usul fikih, iso mantek, ben yo mlebokno barang sih perlu perlu. Tapi rapi perlu iso sing dadekno cantum Nah terus biaya Gus setting ini kis bener. Ngaji bar turu bar itu kita peta kok solokan alim itu malam bener. bang bidak ilmu kok cara kacir ilmu nih mah gak karu karu kan oh. Ya mana lagi penting ya. Piye-piye di zaman Nabi Sugeng sing tukang tapi yo wong ahli Yo mau sampai lara kok yo pak dulu ila ba'din syukur fal qawli napa. bagian ayat ngendikan yuri itu na ayyut fi'u nurawoh yo bi'af wahi mereka pasti akan melawan ingin mematikan sinar Islam lewat mulut-mulut mereka kalau orang biar orang muantau bbo dan kemelek anjing nabi nanti untuk wahyunya innakum mama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun nokana ulai alihatamma wa kulla wa kullun fiha khalid ya nabi Anjir Nabi itu nanti ngendikan tentang ngarepe sahabat karena untuk wahyu. Nabi dia untuk wahyu anyar kan ngendikan di depan umum. Menyen syaratnya Nabi itu tablek. Paham ya? Cung kue langsung sembah. Iku sok ben kabeh ning neraka. Kue sembah kabeh ning neraka. Lha kafir langsung sorak. karena Nabi nak ngendikan di depan umum. Lha wong kafir ya kayak tonggo-tonggo sing PKI gak ada. Bagus selamat. Kalau yang saya sembah ini masuk neraka bagus karena semua yang disembah masuk neraka. Api ending yang dijari kaji Nabi. Ya berarti Isa yang neng rokok. Wong Isa yang termasuk wong sendiri. di Mereka tahu nak Nabi Isa jaran ibu rokok. Nabi Muhammad mesti keberatan mergo Isa wong so. Padahal tadi ada kaidah kamu dan yang disembah di neraka. Langsung musul. Ya Muhammad Izan Isa fitnar. Nak ngono Isa yo. Ya neng neraka mergo dia termasuk yang disembah. Akhirnya ya Jibril turun mana Innal ladina sababat lahum minnal husna Ulaika anha mubadu Orang-orang yang baik meskipun nasibnya disembah itu nggak akan masuk neraka Iya bisa gitu jadi Padahal dari dari ulama-ulama Innakum wa ma iku ra akil ma itu barang-barang ora wong. Tapi sang kemelek gue ngomong. Paham ya? Jadi itu cerita-cerita betapa ilmu mantek itu digo alat ngeritik kan Nabi. Nah, kalau seneng, kalau sampean barang itu aku oh, anggap sak pinter tenan. Maksudnya, gue oh, ngerti nak haram terus ra iso Enggak gitu. semua orang bisa ngambil sikap seperti itu. Hebat napa? Hebat sing syukuri alhamdulillah bukan sakit mantep tapi kudu iso jadi tapi tetap haram. bicara carane kok mau ngono kelola dhewe. Kok ngutang? uang ramangan wajib utang, tapi akhirnya haram. mereka mesti orang bodoh ini sithik-sithik. Tapi tetap wajib nah akhirnya ramangan dino itu kan so, utang kutuku alpat maksudnya ramangan. Oh, ya, jadi kalau kula ini malah ya. Nabi wong-wong soleh kabeh itu umi, umi itu lugu dia semangat soleh. Jadi bayang wong orang kok bulet-bulet. karena Nabi zaman Sugeng kota koi Ya Rasulullah ngamal paling saya gua apa? Nabi medhit si Nabi jawab, lo mau Nah, aku biasa kalau dok subuh, jawab Nabi, asolat Allah waktu ya. Enak kue uang sih biasa nyentak uang tuamu, coba birul walidain. Enak cemen dijawab al jihad. Itu kan semua hadis tentang ayul amal abdul Nabi jawabnya kan beda. Beda beda. Iya betul. Tapi misalnya kan nurut ilmu mantek, ya ini saja kebaikan ini kan yang disebut berarti yang nggak disebut nggak masuk. Nah saya diwakil kiai kok itu hampir nabi rangendikan, Quran rangendikan, jauh orang kembali ke Quran dan hadis kembali bujuanmu nak foto-foto nak Quran orang ngendikan Quran ya orang ngendikan harame kawin bocah itu ambek buli eh Quran ngendikan wa antas mau penal waktu tapi wong ijma eh, asal cek waras ijma eh, ora oleh rabi bocah itu ambek budi budi ambek buli dan eh, ento ambek baik Pokoke sing mahramnya Mana kalau nu marah besar, mereka ngerti salah omongan itu. <laughs> Tapi kowe ya tenang-tenang ya salah sing dia ya lah. roh. Paling roh salah contoh dicontohno itu lagi roh. Tapi nek nak kalau masalah cinta cek sepele masalah kayak nikah. Kayak apa gayanya kita punya paham agar Quran roh no. Orang Arab ora rapo. Quran iku wis pasrah ono master percontohan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika nak Quran ngendikan mujmal, mereka Quran yakin ono aplikasi sih dipercontohkan Rasul Kali itu bayi nalin nasi manusia ya karena Rasulullah ini yang menjelaskan makna Quran sing global. orang kok terus global itu menjadi global terus enggak karena nanti ada penjel Bukan terus ya lagi mau ya Abu Bakar Umar Utsman nyebut tiga kebaikan Pakola mengko dawuh sapa Ali yen Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu dawuh sedekah ya Utsman wa hubbika ilayya minad dunya salah senang dan senengno ilayya maringi sunnat dunya sing dunya apa salah sun barang telu Sidin Ali disebut al khidmatu ngitmai doifi maring kamu jadi Sidin Ali disebut aku ya seneng barang telu jadi itu pertama ngitmai kamu namun dekat gue borara rasulullah nah wadut <laughs> wasomu lan poso fisoifi ing dalam panas banter ya Sidin Ali hubine tiga kebaikan itu yang disebut Allah ngitmai tamu poso di musim apa panas eh fi waktu sidatil hari dalam waktu banget eh panas wadorbu bisa filan mukul elil adai maring musuh-musuh sing kafir bisa filan pedang Siti Ali malah paling aneh ya. nomor tadi disebut aku paling sering duel mau masyur Siti Ali Angger ana perang tanding ning gone perang, iki mau perang ya. Ora ono kafir terus mbok sebelah wah gak lanang ngono. Sing maksude sing jos iku ya tanding tiap ono perang tanding nih gue perang-perang besar mesti sing dijok kan nabi itu tidak. Karena Umar itu terlalu emosi. Wong emosi itu udah bagus untuk perang tanding. Mesti tina itu saking biasa nih perang tanding, apa perang guyon itu iso. Saking hobi, wes hobi, jod loh. Tidak ke kondang kan. Lain anak pencaksilat silat itu tawa di situ, itu. Saya tina aku biasa aja aku juga tawa di mana sama pencaksilat. silat. Kalimnya udah jadi gue tawa sul. Pencak silat, sebrono Kau ya, nanti ketemu tiang di silat. Oh, itu pengen pincak susu tawasul ya Kristina. Kebetulan ya, itu kang pencak ngawur Di ya, iya, sini uang kafir, uang uang paling jaduk jenis marhab. Marhab enggak ada orang yang perang tanding dengan marhab itu menang. Termasuk sahabat yang di pas itu Amir itu kalah. Itu oh, barang perang Khaybar, ya perang apa? Khaybar itu perang itu tidak terhindarkan jadi Nabi akhirnya mikir, ini nak perang tenang reso. Akhirnya wong kafir tidaklah meninggal. Ini nih mak, dan pasukanku rakakian sing mati, pasukan kakean. Perang tanding ya, dia kirim delegasi sito, aku sito. Jadi Nabi di penggali terus, yo. Umar mengajukan diri gak boleh, beberapa sahabat mengajukan diri gak boleh. Tapi kajian Nabi tak kok, ayo nak Ali, Ali di. Ali itu memang uh, paling muda dibanding sahabat. Jadi Ali teko ya santai. Apa ya Rasulullah? Gue perang tanding. Sayyidina Ali ketok iku rontok rontok kelilipan bopo, Roma ya tuh rontok belelen, pokoknya tiran orang ramai. Ya tapi santai sih Sayyidina Ali. Gus ahli jadi terkenal yang kesekian kali kan perang. Nabi disebut terus mari. Uh, eh, terus marhab, mana kalau kadang muni ngadepi wong kafir itu kadang ya kudu kudu ngendikan elek. Nah, gue canggung elek, nah, gue nah, sahabat jadi ngendikan marhab nih ini. Di mana-mana mulai dulu tuh orang pakai ilmu. Cara berperang itu harus mengedonkan musuh. Saya ulang lagi, cara perang itu harus mengedonkan apa? itu gue pedang, gue anteng marhab gue kan. Kot alimat koi baru andi marhabu sakis sila hibatolun mujarobu Wong sak khoi roh nakku aku marhab. Batolun mujarobu mujarobu sing teruji. Ayo sapa sing Wah tidak ada semua maklumatkan diri ada di kota alimat baru ani marhabu cara kene sak Indonesia roh, sak baru roh nabi jenenge marham, Sakis silahi wong sing go pedang lalu jaduk pun sing teruji. Rungono sing iso aku. Wong kafir yang ngerti nanti dipilih gue terkenal. Itinalim oleh genadoman masyhur. Makanya akhir jeneng Haidar. Jadi berolah Habib asmane itu sinten Haidar karena Habib mesti asma Haidar memang termasuk kesayangannya Siti maksudnya Maksud Siti lima masih sak Anal ladhi samat ni umwi khaidaro Kalai si ghobatin kari hilman goro Ufihim bil kaili kailas sandaro Anal ladhi samat ni umwi khaidaro Aku ku mulai cilik bukan anjel aku ku macan Kalau si Obatin kok macan alas Maksudnya cek liar kari hil mangdoro sing wong roh mesti ra seneng dadi wong kudu mantol lan barang dadi cara menungso iku wong kudu mantol sing dinali nyipati awake kari hil mangdoro sing nak didelok iku ra nyeneng wong dadi ada wong ngaji ben roh kok ora tau ngaji terus nganggur wong biya kok kowe Rodo pisan dia juga ke order. Ya. lana uang ngaji ibadah paling aku senyum, maksudnya soleh. lana londe lonte senyum aku yura ya ibadah. Gua tak ora karo-karuan lana kabeh ku ngajeni. jeni nek ngono wong paling sering ibadah aku lonte udah sering senyum. Mana kabeh ku dielmoni pelan-pelan. Enggak kudu ora mulane ngaji, wong iku kudu ngaji. Kabeh kudu elmoni. Nyeneng nopo nambah kekasih utawa ambek ulama. Wong ambek wong kafir kok pengen nyenengno ya repot. Lan si dina nyipati karihil mangdoro sing ora nyenengno pemandangan mangdorno. Mangkel maka maksud. Buar marham mangkel gak terkendali nyerang sebe Saya dinawi ya, musuhnya terkendali. Itu ketika dua orang ini perang itu bermenit-menit terus ini. Itu sahabat pasukan Islam Yuraro, pasukan kafir Yuraro, samping lamanya perang. Kau kan yang padang nopo? Jadi duel dua orang ini, opo Pakai pasir, mau jadi saya kiri wis koyo, ya bergumul pasir nganti Jadi Jadi sahabat nangenang itu hatala anak rivali yang kita kita sudah bisa melihat. Bisa melihat itu setelah kepala marhab itu kesangkut pedangnya sinten. Ini masyur kan, pedangnya Sidina itu ada dua mata. Tiga terus kados gunting nanti. Jadi ada dua mata. Nah, Sayyidina Ali ketika disebut ada tiga hal, dia nyebut terakhir buat dorbu zat karena ada yang petaruh. Jadi dari tiga hal yang terbaik nomor dulu. <laughs> Tapi perang kadek loh, terus wong turu, wah menang aku. Karena beliau kafir, lawan itu semua turu, waduh, <laughs> keren nanti. Keren itu taruh, kenapa? Gitu, nah di Indonesia ya ojo, taruh ngono nggak ya pedang ya cukup nengi gunung TV ban itu <laughs> untuk duit, no. Taruh tenan di ya kriminal lah Tapi Iya cerita ya, ketika negara belum tertata nih. Ya, jadi mangkal musuh itu penting. Ya, anda lagi samat nih, no. Ini Haidar, nah, ini wonten beberapa Habib Alim sing jenenge Haidar. Terus di daerah Pulau eh, putune Said Zaini Dahlan ini urip sing daerah kula ning daerah Balikpapan. Ini Habib Haidar cek kutu sini saya sini sini eh, ya udah kenal anak semua kiai sarembang ya udah kenal ya Haidar itu ya, pantune saya Hamzah satu saya Hamzah satu itu ya, kalau terbesar di daerah Pulau boleh saya Hamzah satu masih cucu lampu sing aran di anakku ini gak ada mantu jenis saya sini Haidar wow nama Haidar itu nama sing disenengi Sayyidina Ali anak lagi samat nih umi ummi haidaroh kali siwa batin karihil mantor. Fabe nagum kadalik. Mongko ing dalam nalikane utawa kadali ka kaya mungkin mungkin ngendikan. Eh kadalik eh kadalik kal kauli. Kan tadi semuanya ngendikan tiga hal. Ya. Nabi yang menyebut tiga hal. Hubi ya min dunyakum salasun. Abu Bakar yang nyebut berapa? Tiga hal. Ya Umar ya. Tiga hal. Utsman ya. Tiga hal. Ali ya. Tinten tiga hal Jibril terus ujuk-ujuk nimbrung malah teko mergo jagongannya wong pilihan jagongannya ora kata <laughs> sing teko setan tadi ke jagongan sing teko sapa setan malah dukung ngono wae iki sing teko ge sinten kan mesti wong teko sejenis nang saleh gitu tekani Jibril terus nadine ana saleh nah, setan Fabe nahum di pas do jagungan itu, jare jembatan teko sapa Jibril orang kok sapa Jibril Jibril alaihi salam di Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ora sidina Jibril arsalani lahu ngutus sopo ingsun kata Allah kata ala, lama sami asmansane kireng sopo Allah makola takon makola sira pun. wa marokalan mutus sapa sopo ka kain ya Rasulullah antas alani untuk takok panjenengan ingsun amma sing perkara ibu kang seneng ingsun ing ono dipare ah di ahli sengi ah ahli dunya dadi Jibril ya lucu nang kan. Barang sejak jagungan zaman Jibril teko, ya Rasulullah, saya ini diutus Allah. Setelah Allah mendengarkan percakapan kalian, Allah ngutus aku. yang ini. Ya Rasulullah, kamu tanya saya, andekan saya jadi menuso min ahli dunia. Saya tak senengi itu apa? Jadi Jibril itu tahu kepengen, Mau aku jadi menuso iku saya tak senengi apa? Kanjeng Nabi kok takok. Pakola Rasulullah, matu ibu ya Jibril, ingkun tamin ahli dunia. Jadi Nabi Jibril lucu, maksudnya ini, yuk ngetes. Cek, ya Allah, ya Allah. Jadi Allah ngutus kue ya Rasulullah. Kau nakono aku, mau aku min ahli. Lah anak dia tetap malaikat Ditakuti di selera kan keliru malaikat jadi selera maksudnya. Kan malaikat gak oleh duit. Ya lucu ya. Jadi seneng, mana ngaji ya, gue kan seneng, udah cuma seneng duit, gue coba karu karu. Duit rasa gue seneng, ya sementing duit gue seneng, Dia malah lorok apa. Fakola Rasulullah matuhibu ya Jibril ingkun tamin ahli dunia Kau irsadu doli. Nah ubini Jibril ngomong irsadu dolit no wasing ses Sesat tak no ilat toreikil Mustaqim maring jalan sing Jadi umpomo dari Jibril umpomo aku menuso Karena umpomo aku miai Prioritasku irsadu doli. Jika mana umpomo aku kiai <laughs> Itu prioritasku irsadu dolit Nomor loro wamu ana satul hurabai Lan ngasikno ngomong sing asing alkonitin sing pokat Nah, ono santri, ono wong asing sing liwat, ono wong sing uripe gak enak, tak kancani. Benmu anak sah, ben uripe nya. Ya. Nek kula suwun yen jenengan santri kula tenan, usaha usahane urip ku Iki wong-wong wis masalah ruwet ning omah dhewe utang bojo cerewet, kadang anak loro nyoba. Kula suwun nek jenengan umat ku sing seneng. Piye-piye kabeh wong saleh riyen-riyen cita-citane wa satu guru ghuraba nyenengno wong sing asih wae urip ku kon apa seneng Ben wong ora putus asa mbek napa is. Mung nang omah wis masalah sowan kiye masalah dunya wis rusak wong do fase. Kalau perintah pengiran, wah kan ya. itu kan bingung nih mau mati amuk sowan kiai. Barang lapor tapi kalau marah, uang marah itu bukti rata. Nata takon di paling jalan keluar. Mas lorok apa ini mati amuk bocor sowan ya, kiai sini ora orang jamu bojo jadi berarti bojo munur. Nah jamu perkara apa? Berarti kalau jarang nafakoi. Nah, pinter bujuk kowe udah bangga di bujuk pinter. misalnya kira iso nafkahi terus dikaya Oscar malah aneh. Jadi lu tak pinter, ya kowe udah bangga di bujuk Ini ngamuk terus berarti sehat mau nak stroke ora iso ngamuk. Kowe seneng di stroke kamu seneng ngamuk ya berarti ngamuk ora masalah. Jadi gue mau anak apa? Sesuatu digawe asik. mau saya gue asik. Ya nana mana nih aris. Aris itu apa? Asik. Ail muti ina tesi sing to akabe lillahi ta'ala al ina kang kusuk kabeh lagu maring Allah ta'ala. Nomor telu wa mu'a wa natu ahil ayyam. Nah, Said Abdul Hatan karena kita risalatul muawana. kita ini suratku nih gone nemu Islam kabeh dan saling membantu membantu. Jadi wong alim-alim riyen sing soleh-soleh niku nganggep tulisan itu surat. Mulane Said Abdul Haddad niku darane Qutbul Irsyad niku barokah banget. Lalu gak ada karangan di kakak, ya sering bilang Mulai ya, risalah turun awanah Bahkan lalu mungkin termasuk kiai nom sih gak ada sarah rotib hadat. Jarang orang punya sarah rotib nopo. Saya termasuk kiai bahkan punya sarahnya apa? Rotib nopo. Sama dan tak jilid. Padahal rotib hadat itu tak lempir rawon. Tapi kalau gak ada sarah itu, ya, sarah nopo. Rotib. Angin senang kalau tentang saya Abdul nopo. Mergo beliau itu saking senengnya tiang Islam itu nak ngarah kitab diceluk risalah. Risalah itu suratku iki suratku panduanku dari wong Islam kakek Nak iso urip saling menolong. Nah disebut risalatul muawana wal muazarah. Apa surat supaya kowe saling membantu dan saling meleng. Dan di karangan beliau itu saking sukane nak nyeluk kowe ya sih, Padahal beliau hafib butuh kanjeng Nabi ngundang orang Islam. Pada bahasane kowe anak Parmin lagi dan apa? Ya, saking gue itu mau kiai cilik nggak kebong orang dulu. Saya tak Haddad itu dan nabi alim alim wong yang aman zaman itu saya tahu Haddad itu nggak ngundang gue itu. Ya, ya, ya dulu gue itu ini ini gue itu. Ini masya Allah tenang. Ini orang no, wong alim kan yang era itu kayak saya tak tahu. Wong tiap angkatan kan tahun tahun 500 ini Imam Ghazali, tahun 600 Imam Rafi'i, hampir 700 Imam Sinten Nawawi terus, di tahun 1100 itu sinten Said Abdul terus di tahun 1300 sekarang yang anak Talib bin Said Abdul Bakar sinten kira itu ada beberapa orang alim juga terus Mbak Habib Anis eh, Mbak Habib Anis dia itu muftil haram namanya Said Muhammad Muhammad wonten Said Husain Habib Anis teng Solo baru kan untuk babai semua alim jadi balan jadi ngarang sok mau simtut Dulu Mbah Bayi Dure itu eh, Mufti Shafi Atas beliau suruh nano Karena Ini beliau yang Solo yang ngajak mulang Bukhari, banyak tradisi Mbah Bayi Namun alim. makanya beliau di Solo yang ngajak Bukhari. Emang eh, keluarga situ memang tradisinya tradisi alim. Mbah ya tradisinya Said Ali itu yang punya Simtud Duror itu ya Mufti Shafi ya nah, dia wah, oh, beliau ahli sekali tentang mata Terus dia itu uang itu alim itu kebutuhan uang luar Saya ini senangnya keramat rumah tamu nih apa terus terkenal juga nih mari ini saya ini. ya rapopo apa tapi saja nih Ini soal njaga Islam wah ilmu sing saged njaga Islam niku syaita wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist dan sing joko ilmu joko syahadat pangeran ulul ilmi bisa Saiki wong ilmu ora pati seneng. Wah, lu kiai gugur dewa itu perkara terkenal tidak wiridan, terkenal dungane mana. Bangun kiai mulang carane ngilangi najis, ngaji mau telu. Tapi nak solusi hidup ngaji gue. <laughs> Bangun kiai mau teguh. <laughs> Kiai buat siapa sih TV Metro sih? Mario Teguh. Ya. Jadi kan Kiai buat ya solusi. Nanti <coughs> kalau kan tak sama di tiang ada solusi, oh, tak usir. Terus lo cuma nurut lo loro kabeh ini. Lalu sopo urusan enggak Lagi tahu ngurusi eh, agama ini pengira, mengurusi awakmu dewi. mergai mergai ini dewi spekulasi spekulasi dewi bareng dibodohi multi level bengok bengok. Lu bodon kuat, satu sepuluh bawa ke bodon dia. Tapi biasa bodoh nih Islam aku mereka. Ya? Oh malah kamu, lah terus aku bukan nabi anda kue. Ya. Mau oleh guru bareng tak terang lagi sah. Kue tahu ngamal nih gue nih, wong soleh guru salah satu situ. Kue nak jutangi kiai sak sak juta gue suudon tora resolnya disuudon aja istiwalas. Wong sing ora soleh ora apa mbok percaya investasi satu situ, sing soleh kadang tanggamu. Yai musola tanggi 500 saya gue curigai ra iso apa? Ya ora iki wales. Ya. Nangis. Kalau tobat, terus tobat ya orang sementing asal milik aku. <laughs> Tobat orang urusamu, sementing Tapi kalau lu wong ekes, lala ya tersinggung. Wis Gus rasa itu anak dongane didongake ya. Ada didongane iso nyaur utang, bar nyaur utang yang mlete meneh. Tapi kayak aku ya empat kobal apa minamikum tak kobal ya. butuh keramat, wong keramat tuh. Bang melek lah iku aman. Nah, aku ora keramat ya tak kebel apa benar tak kebel. Jadi kalau kalau bangga sekali be Indonesia Indonesia adalah disenangi tiang tiang Iya ngomong alim adalah disenangi di Indonesia termasuk wali songo itu mbak baik gitu yang khusus, baik konten sing tiang India Bilalah senangi udah budi. Iya alim alimnya Habib Yaman termasuk mbak Habib Ali Bilalah saat ini udah tenggudi alim-alim itu yang Jawa sing urip teng Mekah sakit ngaran kitab saya mahfud. Lah mulai awal e zaman dunia iki urip teng Indonesia sing sakniki urip teng Betengan. Jadi Indonesia ubah apa? Nurung alim-alim dalam dunia itu udah teng Indonesia. Nanti kalau suwon dicoba, coba rusak, bocah seneng duit, bocah kue orang terkenal putune wong alim kok golek dumane niku rezeki kula lancar banget. Agar orang wong terkenal dungane mati kok tidak urusan duit. Kali-kali soal. Anak-anak pulau sakit maca takrib, susah yo ya, opo sing karek. Jadi bujuk mulai sama cah takrib mau warap bar. <laughs> Angel angel angel angel lagi. Terus kemudian itu semua pengiran. Amin. Aku tak pengen diamin. Kowe kok dukung ya menurutmu? Nah cita-citanya Jibril mau ngedeknya manusia nopo irsyadud dolin wa mu'anasatul huroba alkonit ini lengi lengi ya, mu'anasa mengasikkan orang-orang sing huruba makanya asik jagungan bek jago itu termasuk ibadah gue nih ngomong sum oh serokokan bodoh bingung cocokan asik Anak biro telu, telu sing loro loro. Mau <laughs> kowe terima sing loro loro, anakku telu telu deh loro. Eh sauni uni muko no, sementing iso gu. Iya. berarti cita-citanya malaikat. Eh Jibril gak rokokan. Wamu anak satu aja lihat lah. Nulung wong-wong sing duwe keluarga al muasirina sing kere Jadi cita-cita Jibril mau menusoi irsatu dolin mu'ana satu huruf konitin nomor telu wa muawana tu ahli ayal al mu'asir tapi tiga tiganya ini jelas sosial lan nulung wong wong keluarga al mu'asir akan melarat kafe fukorok sehingga melarat kafe Kala dawa sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam dawa ngene yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min afiti salah satu. Dadi akhirnya sempurna. Kanji Nabi nyebut telu, Abu Bakar telu, Umar telu, Utsman telu, Ali telu, Jibril telu, terus terakhir cerita. Mesti disenangi pangeran itu apa? Yuhibbu seneng sapa Rabbul ijadi pangeran sing agung jala jalalu. In abidi sanging kaulane Allah, Allah seneng salah sahi solen yang telu pira-pira tinggal. Siji badral ati ini niku nasab sedanten moni mergo jadi uh, eh, maf'ul bayi apa? Yuhibbu jadi salah sahi solen yang telu apa? Tinggal. Rupa-rupanya badlah saat istitoati yaitu nyerahno kemampuan. Mana nih kemampuan anda itu buk kerahno. Ikto al kudroti sing ngekekno kemampuan, fito atillah dalam ya Misalnya samulan ya semangat mulan kita ngaji ini iki wis esuk lah ngaji. Sesuai kemampuan kita diserahkan kafe kulil. Iya. Sing iso mulang ya mulang, sing sana ngaji ya ngaji. Sementara orientasi kita kalau punya kemampuan semuanya diarahkan iqtaul nopo vito atil atin. no kemampuan vito atil Terus nomor telu wal buka ulan nangis. Nangis ala internet damati nanti kan itu. Nabar maksiat, Nah, baru orang bener itu nangis tenang. Eh ala filin masih misalnya nangis nako bareng nglakoni apa? Masih. Nomor telu wa sabru lan sabar fakoti nanti nalikane melarat. Malam minggu lek proposal ngalor ngidul, golek utangan ngalor ngidul. Lalu gue dewi melarat, wis melarat ngel ngelo wong, melarat ngel ngelo wong tuh dosa malam melarat aja. Hmm. Kok kadang niku ngelamak kan. Kulo yakin ngomong fakir-fakir pikir gelem sabar. Mau kepeksa utang utang sing likot fil hajat. Misalnya di anak loro utang kancamu. Misalnya mangan saulan itu kan beras misalnya tolong pulau kilo duit rong atau saya. utang ya weh beras widak kilo be duit rong atau saya. Wajah kok wong melarat duit kaya, Wong melarat rade beras utang jamu itu satu juta. Alasan jadi muka aku di modal menutang terus melarat utangnya. Oh modal. Mesti ini melarat itu utang ya lil hajat. Hajat itu sakadari. Oh, melarat ke utangnya tibu nopo? Modal. Mali dura barokah ya. Jadi kita wajib sakit melarat. Tapi kadang-kadang melarat itu nak utang ora kok bikodril hajat, tapi bikodril toma ewa. Paham ya? Ya melarat ke utang kancane satu juta. Jadi gue invest Orang utang alpat pisan. Jadi mestinya kalau ini gue gue misalnya santri ya berapa? iya utang Kang aku tangi kang mau berapi ranya ke duwe pantas ya orang atau saya uli bang atau saya gue coba utang. Aku berapi kang. Tangi kang gue po. ini pantas ya bulan madu kan yang Taiwan. <laughs> Utang jadi gue bulan. Utang kok sarap Tapi gue orang pantas sih. E. Kita orang karu karuan. Malah ada wih kita ini mau melarat itu wajib orang kok boleh utangan. Wasobru indal fakor. Apa? Sab. Sabar. Tapi itu suwi, wes salah lakoni gua kadang-kadang ya dibantah. Jadi wes kesel, sabar kok kesel. Wasofilan sabarin dan fakotin alikane melarat ewu cucu itu tegese wajib panane hajat. Wal makola asali sawal arbaun. Lanu tema kola kanggaping telu wal arbaun al pateng bawah Patang bulu anba itu. kama. Iku sebagian sebagiannya ngomong singa ngerti. gawing ngeten. Mante sapane wong eta eh, somae tetanggenan sapa man bi akli lan akale man. Dola mongko mesti sesat sapa man. Wong nek ngandalo akal mesti sesat. Man tegese wong eta eh, mata kang tetanggenan sapa man ala akli ngatasi akale man di umuri dalam urusan-urusane man. Walam ya atamit lan ora tetanggenan sapa man ala wa taala ngatasi wa taala fi dalika dalam gono-menggono ikilah umur. Lam ya dadi mung ora petunjuk sapa man ila swabi maring Wong nek ngandalo akal tak jamin sesat. jadi mampu kamak mantika semua ini apa napa apa dengan ngandalo logikanya gini kita harus begini logik. logika bahmu memang sana dunia wa logika tapi dunia wa pangeran nak pangeran ini jeblok ya nopo jeb jeblok kurang apa nih Uang suka untuk uang suka, dia untuk kiai pegatan juga ya ada Isra usah ngono nak rapi rapi wae pantasin misalnya kiai pantasin pisanan kiai ya pisanan air usah kalau enggak begini merusak turunan Alah pakai kiai be kiai nak pengiran turunannya rusak ya rusak sembrono ya ora usah nape rabi rabi wae ora betori. Ya itu bisa ya, ben oh turunannya aku. ngono rusak turunan tuh wong bodho-bodho. Terus masa kowe ngomong ngono itu berarti sak pinter. uang ora itimat alam Allah tapi itimat be ikhti. Ikhtiar ya usah ngono. Soale kiai sih bisa nanti ya bisa Mau pantas sama gue lanang, rapi wedok ya rapi wae. Pantas saya ngamuk, jadi kue api ya ngamuk wae. Tapi ya biasa wae selakoni rutin. kau ibu cuma, mas, ya tadi mana kok mak ngamuk? Ini tiga orang nanti duit, yo ya kereng wis semua aja jujur. Nih tiga mau nanti duit, yo kereng. Nggak nabu cuma ngamuk, kok yo ya takok ilo dek kok ngamuk. ini nih tiga mau bingung yo ngamuk. Berarti alhamdulillah kita pasangan yang nur. Lah <laughs> dewi bangun kiai kok perempengan itu mesti rakrono hukum mesti masalah ekonomi angger zaman akhir angger ngamuk itu mesti perkara ekonomi terus ngamuk kemudian <laughs> ya, yo bingung tenan murah di duit bingung Karena ekspresi bingung mau solusi terdekat ngamuk karena jadi udun itu ngamuk karena jimpet jadi nopo udun jadi kalau di kocok senangnya ngamuk nggak tak takut ikut kiai kok mencek ngamuk ibu dari ahli psikologi ahli kalau nanti tangkap dokter dari ngamuk narati Tak ada udah tuh, Mana kalau diudunan mau ngamuk. Saya nggak karuan. Jadi kalau sebelum ya pokoknya latte itisom juga ambil Allah. Bukan kau itisom tetanggenan benar kok. Jadi akal itu tiga lucu nan mawon. Misalnya kata sekolah yang tadi dia sering ngebis terus milah sing ape misalnya. Pokoknya pas sepeda motor yang milah sing rimen normal. dia gue lucu-lucunan aja pantas-pantasnya pantas milih yang sing normal. Eh saya usir yang normal, kayak juga yakin selamat. Tapi nah, yang normal diantem bis kopi. Tuntas. Ya, yes, pokoknya pantes, Tapi ojo kok terus gak nganggu akal. Rem dua kelar. Tapi kira selamat. Ya. Selamat, selamat ya, orang mau ikut. Dadi maksudnya iku ya pantes-pantese wong tidak akal ya rime sing apik. Tapi sawise iku ya tetep bismillah tawakal tu. Hmm. Wis tak sate udara diwala teh dadi wali kok doa angel. Sale dadi wali murid, wali nekah. Waman disapane wong istagna iku semugih sapa man dimali kelawan ngandalo dunyane man. Mesti kala dadi kere sapa. Wong kok bersandingan apa? Apa dong? beriktimat be duit mesti dikiri. Misalnya ini, anak di duit sak miliar ayam, ngimani duit sak miliar, akhir wah sak miliar teh ayam, pemenang nak duit rong miliar, kan terus. Itu be kue rong puluh ribu ya ayam, rentek ayam aja, berkuas sewi melarat tuh sampai biasa wae. Dorong <laughs> jauh borok mati apa? Rasani. Borok pertama loros, suwe-suwe mati apa? Rasani. Kiri, nak suwi kan <laughs> biasa. Nganten nanya rusak oh, kayak ini, nanti aku bojo cek wedi. Terus nganten kawak-kawak ini dia mau bojo tenang ya. Gue kesuwen, oh. Waman nih, wong istana itu semoga sapa man bimali iklan dunyane man kala mongko dadi ngrasa sithik semen. Eman eh, tegese utai wong iktafa ngalap cukup sapa dimalihi bimali iklan dunyane man. Orang kok merasa solusi kecukupannya pakai hartanya, lam yakfihi mongko ora nyukupi hing man apa dalika mengkono-mengkono mal. Mergo Uang kok solusinya duit, siklusnya akan duit, duit terus akhirnya ya kurang-kurang ter. Wafil hati silani tetap dalam hadis dan ada manis tagnabilah akhnahu. Mestinya ngerasa cukup, mereka nganggur rahmati. Misalnya kayak suga, terus ngerasa rano problem. Kayak paringi loro, terus gagal ginjal, tak gagal pernafasan. Duit empirong, gue tuku oksigen, tuntas lah, kenapa? Hmm. Sementara kayak melarat diurusi pangeran. Rokok apa wae kok rada hari mengi. Aku kubur melarat. Cek kuat ya. Rokok kretek mulai apa jenenge? Ngelinting malah nak daerah sing adem adem cek nganggo apa? Menyan. Robot menyan yo kok ora mengi. Dadi melarat ku oh, jos tenan. Oh hebat, bandel. Mergo itimate ala Allah. Wa ala Allah pangeran sing ra mentolo. Senar nyatane yo ora mengi ngono wong wis priayi ra rokok, mobile ruwesi, omahe ruwesi ya kok mengi. Nek kula nabe wong larat kadang-kadang jangan-jangan kekasih pengiran. Ya. <laughs> Urip kaya ngono rapo, apa-apa. Eh. Leo ngawo menyan iku ora ngobong aja e mati. Dimut to. Oh. Urip itu. Caci cilik wong ayu-ayu kena apa? Kena bau rokok pil. Apa jenenge? Wah, tersengal-sengal. anak wong ayu-ayu Jakarta, wong wong pria ayu kena beluk rokok itu watuk. Ini beluk disedot tenang. Cek sakti ini ya. Iya, iya. Oh, sakti ini. Oh, aku ikut udah ngelarat kagum. Just. Kalau di konco zaman mondok sarang sing melarat-melarat merokok mulai ini pondok. Nanti saya ikut suara aja. Yurip tau aku. Iya kadang. Bukan dari model ini. Oh, Mungkin tak takut ibu cek panjat ibu sore bus ini iki gus dia mana? Ini wana etel lu cuwili cili, semua anak ela umur cuwili es dorok kok kayak di ruak bayi. Gue Bungkus, bungkus, sebelas pura pengiran sebenarnya amin sapa nih wong istafna itu ngalap cukup sapa man, ngrasa suke sapa man bila dikelapan Allah, akhna mengko ini suke sapa Allah. Tapi nek iti itimatem be Allah, sapa ini cukup cukup. Kowe marat nih niki, dalah yora ora sing perlu biaya tinggi. Mas butuh biaya ya orang CPS istilah dalah Kira-kira ora suwe ya kok nang mati wis baris pokoke dalah manis bila asna. Akhna. Wa man nih wong aja iku jadi ngerosomul mulya sapa man di yang kelam makhluk mesti dalam mongko bakal ina sapa Wong kok bangga aku Wei saiki urip ning Bantul kancane bupati, oh saiki enak urip ning Rembang bupati kancaku. Wong nek tak azus mek makhluk ngerasa bangga mergo kenal makhluk mesti napa? Dalah, mesti napa i? Kena ngerasa mulio yang mergo iktimak di rahmati Allah sing tidak terba terbatas. Nggih Misalnya kue kowe Pak Karno ya kapundhut. Misalnya wong sing seneng Gus Dur ya lah ya kapundhut. Kowe saiki ape ya ngandalo ya senang ya mereka senang karena mereka mereka ini orang yang memberi kontribusi pada Indonesia ya senang wong sing lakoni kaki ojo kok senang mereka mbek maklum misalnya kita konco bupati ya senang alhamdulillah bupati ini kok Islam sholat ya senang ojo kok oh, nak bupati nak apa-apa ganteng wong ada loh makhluk kok karo karo ini nol. ya Nah, gue seneng mergo Islam jabat, biro-biro rakyat jabat, wong kafir, ya, itu sunnah. Itu rasa ngandalo semua urusan buat laporan apa. Waman azza bi makhlukin sini apa? Hal. Waman disabani wong azza ini merasa mulia sapa man, to ngandalo mulia sapa man makhlukin kelamat lo Masih dalam mengkau ino sopo man. Eh waman tegesi utai sopo waiku kana tono ono. Apa kuwatuhu apa kekuatan iman di makhlukin kok ngandalo makhluk Sorong mengkau jadi sapa man dalilan i ino alam